Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Setelah kemarin kita selesaikan permasalahan jahiliyah yang ke 74, sekarang kita akan masukin permasalahan jahiliyah yang ke 75. Yaitu mengenai bahwasannya termasuk perilaku orang-orang jahiliyah mereka mengajak manusia kepada kekufuran bersamaan mereka memiliki ilmu. Jadi mereka tahu kalau itu kekufuran tapi tetap mengajak manusia menuju kepada kekufuran. Dalam keadaan sombong, dalam keadaan zalim, melampaui batas, dalam keadaan keras kepala. Tahu kalau itu kekufuran tapi tetap mengajak manusia menuju kepada kekufuran wal billah. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahmatullah alaih Al-mas'alatu al-khamisatu wa sab'un. Permasalahan yang ke-75, da'watuhum iyyahum minal kufri ma'al ilm seruan mereka kepada manusia kepada kekufuran. Jadi seruan mereka atau ajakan mereka kepada manusia, mereka mengajak manusia ilal kufur untuk menuju kepada kekufuran. Malah ilm bersamaan mereka mengetahui bahwasannya itu kekufuran. Kalau tidak tahu masih mending karena bodohnya. Namun ini dengan ilmu, mereka tahu itu kekufuran. Namun karena sombongnya mereka, zalimnya mereka dan juga sifat keras kepalanya mereka akhirnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah wa hadha sinfun akhar min du'atid dalal. Dan ini jenis yang lain dari kalangan para dai yang menyeru kepada kesesatan. Wa humul ladzina yad'una ila sarfin nas 'anil haqqi ma'a ma'rifatihi. Yaitu orang-orang yang mereka mengajak nah barakallahu fikum manusia untuk berpaling dari kebenaran ma'a ma'rifatihi bersamaan nah dia mengetahui bahwasanya itu adalah Nah barakallahu fikum berpaling dari kebenaran, mengetahui bahwasanya itu adalah kekufuran, mengetahui bahwasanya itu adalah kebatilan, baghyan wa dan dalam keadaan zalim melampaui batas serta wa dan yaitu dalam keadaan keras kepala. Wasinful awal jenis yang pertama yang kemarin kita baca barakallahu fikum yaitu yad'una an-nasa al batil wa hum la ya'rifuna al-haqqa itu yang pertama kemarin. Itu mereka mengajak manusia kepada kebatilan dalam keadaan mereka tidak mengetahui kebenaran. Namun kedua-duanya bagaimana? Wakilah sinfayni khatirun. Wakilah sinfayni khatirun. Dan kedua jenis tersebut adalah berbahaya. Jenis yang pertama juga berbahaya. Jenis yang kedua juga berbahaya. Wa hum la yaquluna mereka tidak mengatakan kepada manusia ukfuru. Menjadilah kalian kafir atau kufurlah kalian, enggak mengatakan seperti itu. Wa innama ya'tunahum bitariqatin muzakhrafatin. Namun mereka mendatangi manusia, mengajak kepada kekufuran dengan cara, dengan jalan atau dengan metode cara muzakhrafah yang dihias-hiasi. Jadi perkara batil dihias-hiasi seakan-akan al-haq. Perkara itu adalah kekufuran dihias-hiasi seakan itu adalah na barakallahu fikum perkara keislaman dan seperti itu. Allah musta'an. Zahiruha annaha hasanatun wa batinuha kufrun. Zahirnya Naam, perkara-perkara yang mereka seru itu adalah baik padahal secara batinnya secara yang tersembunyi di dalamnya adalah kekufuran. kana du'atud dalal. Seperti inilah para dai sesat. Allahu musta'an. Ikhwani wa akhwati fillah, kita harus berhati-hati dari para duat yang mereka menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam wal'iyadzubillah dan kita juga juga tidak boleh merasa aman dari fitnah Bagaimana kalau hati seorang sudah termasuk dalam artian bagaimana kalau hati manusia sudah termasuk di fitnah? Nam senang dengan fitnah, bahkan menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah. Wal'iyadzubillah. Datang dalam hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis ibn ibn Yaman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yaqul tu'radul fitan al qulubi kal hasiri 'udan 'udan didatangkan fitnah. ngam ditancapkan fitnah pada hati-hati manusia. Seperti tenunan tikar sehelai demi sehelai. Jadi ketika masuk itu sedikit demi sedikit. Karena memang hati manusia itu lemah sekali. Al-qulubu dha'ifah wal fitanu awis subahu khattafah. Hati-hati itu lemah sedangkan fitnah-fitnah dan subhat itu menyambar-nyambar. Kemudian apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah Ibn Yaman tersebut? Fa ayyu qalbin usribaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang sudah termakan fitnah, kemasukan fitnah tersebut, maka nam ada titik atau bercak hitam di dalam hati tersebut. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun baydha. Dan hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut, menolak fitnah yang datang kepada hatinya ditolak, ditepis dengan ilmu, Nah, tidak mau masuk dalam fitnah dan semisalnya. Apa yang terjadi? Nukita fihi nuqtatun bayda. Nah, maka tertitik di dalam hatinya tersebut bercak warna putih. Hatta tasira al qalbain hingga menjadilah dua jenis hati atau dua hati. Apa itu barakallahu fikum hafizakumullah? Naam ala abyadam misli safa. Nah, hati yang pertama tadi. Nah, barakallahu fikum atau hati yang tidak menerima fitnah, hati yang na barakallahu fikum mengingkari fitnah, menolak fitnah, itu hatinya putih seperti batu yang sangat halus. Putih. Fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu, maka tidak membahayakan bagi dirinya. Fitnah satupun selama langit dan bumi masih ada. Wal akhar ini. Dan yang satunya, hati yang satunya yang termakan fitnah, kemasukan oleh fitnah, hatinya penuh dengan syubhat dan fitnah, apa yang terjadi? Wal akhar nam aswad dan Yang satunya hitam pekat, warna hitam pekat. Kalquzi muzakhia. Kalquzi muzakhia, seperti enam semacam cangkir yang yang terlungkup dalam artian cangkir yang terbalik. Bagaimana cangkir terbalik? Tidak bisa terisi sama sekali. Naam, yaitu dipermisalkan apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak mengenal kebaikan, tidak pula nak mengingkari perkara yang mungkar illa ma usliba min hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Allah musta'an. Itulah akibat daripada hati yang senantiasa justru menjerumuskan diri ke dalam fitnah-fitnah, baik fitnah dunia ataupun fitnah perempuan ataupun fitnah-fitnah yang lainnya. Wal billah. Namun hati jenis yang pertama yaitu hati yang dipermisalkan begitu dalam fitnah dia menolak Nah, begitu datang dia, datang fitnah dia menepis dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bagaikan batu yang putih. Nah, putih bagaikan batu yang halus. Nah, la tadurruhu al-fitnatu aw la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Nah, tidak membahayakan hatinya satu fitnah pun selama langit dan bumi masih ada. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, Qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah wa iblis jaa ila qaumin Nuh lamma wajadahum qad hazinu 'ala salihin alladziina matu. Perhatikan. Iblis laknatullah datang kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam tatkala apa? Tatkala iblis menjumpai kaum tersebut sudah bersedih. Mereka sedih. Nam, 'ala salihin. Sedih terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ja'ahum bi tariqid Perhatikan, iblis datang di hadapan mereka di hadapan kaum Nuh alaihissalam dengan apa? Dengan jalan agama. Dalam artian apa? Dengan tariqah, prinsip, metode nam seakan-akan itu adalah bagian daripada agama. Wa qala sawiru suarahum. Gambarkanlah atau gambarlah gambar-gambar mereka. Akhirnya mereka menggambar, kemudian membuat patung dan misalnya dibikin seperti orang-orang soleh dan meninggal tadi. Namun iblis ketika na'barakallahu fikum membujuk mereka, Ya, tidak mengatakan ukfuru, kufurlah kalian tidak, tapi datang dalam bentuk apa? Seakan-akan itu bagian dari agama. Gambarlah. Nah, barakallahu fikum, naam gambar-gambar mereka. Ya, jadikanlah mereka atau patung-patung untuk mereka, untuk diperingati, ya, untuk diagungkan dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi datang dalam bentuk seakan-akan itu bagian dari agama. Sawiru suarahum. Gambarlah gambar-gambar mereka. Itulah iblis laknatullah alaih na barakallahu fikum. Min ajli idza ra'aytumuha an tansyatu 'alal ibadah. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya dalam rangka apabila kalian melihat gambar-gambar tersebut, patung-patung tersebut orang-orang saleh, nah barakallahu fikum, kalian akan semangat untuk ibadah katanya. Kalian akan semangat nah barakallahu fikum untuk ibadah. Wa tadhkuru ahwalahum wa salahahum wa dinahum dan kalian pun akan ingat keadaan-keadaan mereka, dan kesalahan-kesalahan mereka serta agama mereka. Fayunasyitukum 'alal ibadah. Yang seperti itu akan membuat kalian semangat nah untuk beribadah. Ini bisikan iblis ya. La'natullah alaihi. Wa la tattabi'ul khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak-jejak atau langkah-langkah setan. Karena setan ketika mengganggu manusia tidak dengan satu langkah, namun melalui beberapa langkah hingga Nah barakallahu fikum manusia atau orang tersebut terjatuh terjerumus di dalam jerat-jerat syaitan Allah musta'an. Nah. Kita lihat sini, fawaja'ahum bitariqin nasihat. Perhatikan iblis datang kepada mereka dalam bentuk nasihat. Hmm, dengan metode prinsip memenasehati gitu, memberikan nasihat. Wa tariqid dan juga dalam bentuk atau prinsip metode atau cara apa? Bahwasanya itu termasuk bagian dari agama. Bahwa nyuri yuridu an hadi suar takunu asnaman fin nihaya. Padahal mereka inginkan apa? Gambar-gambar ini nanti di akhir-akhirnya eh, akan menjadi berhala-berhala. Fakanat asnaman maka pada waktu itu adalah berhala-berhala. Lama mata ahlul ilm ketika ahlul ilm meninggal dunia wa mata hadal jil dan generasi ini juga yang sudah meninggal dunia, jahilun, jahilun ba'dahum. Datanglah keturunan-keturunan generasi-generasi yang setelahnya yang mereka bodoh. Faqala syaitan, akhirnya para setan ini ya atau para setan ini atau akhirnya setan ini mengatakan inna abakum ma nasabu hadhihi suwar illa liya'buduha. Perhatikan subhatnya. Sesungguhnya bapak-bapak kalian itu tidaklah Nah, menegakkan tidaklah memasang berhala-berhala ini atau gambar-gambar ini kecuali agar mereka beribadah atau agar mereka menyembahnya atau untuk mereka beribadah kepadanya untuk mereka menyembahnya wabiha maka dan dengannya dengan sebab tersebut kanu yuskaunal matar eh, ayo perhatikan ini subatnya dan dengan sebab mengibadahi berhala-berhala tersebut dahulu mereka diturunkan hujan Fa'abaduha min dunillahi azza wa jalla al musta'an. Akhirnya mereka menyembahnya, beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Naam, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah syubhat ya akhi barakallahu fikum. Uh, ikhwani wa akhwati fillah barakallahu fikum. Syubhat yang sangat ngeri. Ya syaitan atau setan atau iblis la'natullah alaihi ketika membujuk manusia langkah demi langkah. Bagaimana ketika merayu Adam alaihissalam hingga beliau nam dikeluarkan dari surga? rayuan iblis yang sangat nah barakallahu fikum licik dan juga jahat barakallahu fikum merayu padahal sudah dilarang jangan mendekati enam pohon tersebut kalian berdua namun tetap terbujuk kena bujukan iblis laknatullah alaih nah kalian berdua dilarang untuk mendekati pohon tersebut dikarenakan kalau seandainya kalian mendekati atau makan dari buah pohon tersebut kalian akan kekal di dalam surga atau kalian akan nah menjadi penguasa atau pemimpin semisalnya bisikan-bisikan yang sangat jahat Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Itulah bisikan iblis Anatul alaih. Kita lihat sini. Wa kadzalika tuh dalal. Demikian pula para dai sesat la yatuna lin-nasi bid-da'wati ila syarr al makshuf. Mereka tidaklah mendatangkan eh, tidak mendatangi manusia dengan dakwah yang tidak eh, mendatangi manusia dengan menyerukan atau berdakwah kepada kejelekan yang terbuka atau terang-terangan itu enggak, tapi terselubung. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dakwahnya para hizbiyin? Eh? Yang sekarang mereka nah gencar-gencarnya berdakwah dengan televisi, alasan mereka ini televisi ini untuk menyebarkan dakwah ke seluruh dunia, dakwah salafiyah, perhatikan. Gak mau kalau dikatakan itu perkara mungkar, perkara haram, gak mau. Ini perkara ibadah ini, dakwah. itu wajib ila bihi wajib. Dengan kaidah juga, sesuatu perkara tidak akan sempurna Nah, sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Sebuah dakwah harus sunnah tidak akan sempurna tersebar kemana-mana kecuali dengan dakwah dengan televisi, maka dakwah dengan televisi wajib hukumnya. Ini kata mereka. Nah, kata mereka, mereka berhujah berdalilkan dengan kaidah-kaidah usul yang berseberangan dengan dalil. Kaidahnya benar, cuman mereka keliru dalam menerapkannya. Allah musta'an. Ini mengikuti perkembangan zaman. Eh, yang diharamkan itu kan gambar makhluk bernyawa. Kalau menggambar, kalau kita dakwah di televisi kan kita nggak menggambar. nah kalian tidak menggambar secara langsung, tapi kalian tuh melestarikan gambar makhluk bernyawa. Muncul nongol dalam televisi. Allah musta'an. Masuk juga dalam larangan tersebut. Allah musta'an. Mana ilmunya? 10 tahun yang lalu kemana kalian? Eh? 10 tahun yang lalu Nah barakallahu fikum atau lebih daripada itu mereka masih mengharamkan gambar makhluk bernyawa, TV haram, ini haram, ini haram sekarang bergaya sok mengikut perkembangan zaman. Perkembangan zaman barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah, semakin diikuti tanpa ilmu semakin hancur dan rusak keadaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang, tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya keadaannya lebih jelek daripada sebelumnya hingga kalian jumpa terhadap kalian. Keadaan jelek barakallahu fikum. Bagaimana kita menghadapi zaman yang jelek tersebut? Tentunya menghadapinya dengan ilmu. Ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini. Innama bi tariqatin muzakhrafatin yuhassinunaha lin-nas. Hanya saja orang-orang ahlu bid'ah dalal, orang-orang sesat mereka mendatangi manusia dengan cara, prinsip, metode Naam muzakhrafah yang sudah dihias-hiasi. Ha? Yuhassinunaha linnas yang mereka menghias-hiasi, yang memperindah untuk manusia. Summa fi nihayah, namun ujung-ujungnya di akhir dakwahnya lahum maqsiduhum. Akhirnya dia mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu menyesatkan mereka. Berdakwah dengan yayasan, berdakwah dengan proposal, minta-minta, mengemis dan semisalnya walaupun sangat cara halus, walaupun dengan cara halus, tidak dengan cara terang-terangan. Mereka menamakan minta-minta dengan ta'awun, Ewa, perhatikan. Dalilnya benar yang dipakai namun mereka meletakkan tidak pada tempatnya wal iyadu billah. Hawa nafsu mereka yang meletakkan tadi Allah musta'an. Allah musta'an. Enam, eh, Berdakwah dan kota amal, infak dan semisalnya itu bukan, semuanya bukan dakwah sunnah, dakwah hizbiyah wal iyadu billah. Yang dakwah yang bisa membuat berpecah belahnya umat sebabnya adalah karena jauhnya mereka dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Enam, Kita lihat di sini kata beliau Wa du'atul dalal lamma da'u nasa ila syirki bi ibadatil dan para dai sesat yang menyeru pada kesesatan tatkala mereka menyeru manusia mendakwai manusia untuk berbuat kesyirikan eh, dengan beribadah atau dengan menyembah adriha bangunan-bangunan lam yaqulu mereka tidak mengatakan kepada manusia ubuduha ibadah ibadahilah bangunan-bangunan tersebut ibadahilah kuburan-kuburan tersebut tidak ngomong seperti itu bal bahkan mereka mengatakan kepada manusia haula'i auliya'u wasalihun perhatikan syubhatnya mereka adalah para wali dan mereka adalah orang-orang saleh lahum makanatun indallah mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala fa antum taqarrabu ilaihim maka kalian eh, mendekatkan dirilah kalian mendekatlah kalian nah dekatkanlah diri kalian kepada mereka min ajli an yuqarribukum minallah dalam rangka agar mereka bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala syubhat Allah musta'an wa yakunu wasaita wasaila lakum indallahi azza jal. dan yang akhirnya mereka orang-orang mayit sudah mati tadi orang meninggal tadi yang mereka anggap itu adalah orang-orang saleh atau para wali tadi wa yakunu wasaita wasaila lakum indallah dan nah menjadilah mereka eh, sebagai perantara-perantara. Naam, untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. jauhum atau ja'uhum bihadhi tariqah. Mereka mendatangi manusia dengan prinsip atau metode seperti ini. Alasannya banyak sekali. Kalau kita minta langsung kepada Allah Taala nggak bisa. Dosa kita banyak. Dosa kita bertumpuk-tumpuk. Oleh karena itu kita harus melalui perantara si fulan, orang soleh dan meninggal itu. Mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhat semuanya barakallahu wa habibakumullah. Apabila kita minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana eh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah menasihati beliau eh, ketika itu masih kecil Rasulullah mengatakan ya gulam inni uallimuka kalimatin. Nah, wahai seorang anak aku ajarkan aku, akan ajarkan kepadamu dengan beberapa kalimat. Di antaranya apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala sudah Nah barakallahu fikum juga menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil yarsudun." Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku mengabulkan semua orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Bayangkan. Langsung berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala juga berfirman, telah berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada kepadaku langsung. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Bayangkan, kurang apa lagi? Dalilnya banyak sekali barakallahu fikum. Naam. Namun mereka menghias-hiasi Nah, barakallahu fikum manusia untuk berbuat kesyirikan dengan apa? prinsip metode jalan seperti ini. Mengatakan itu ibadah, mengatakan itu ini dan itu, Allah musta'an. Qala Syekh Shalih Fauzan wa hiya mahabbatus salihin wa ittikhaduhum wasaila wa wasaitu 'indallahi 'azza wa jalla. Yaitu nah barakallahu fikum perbuatan tadi ketika kalian menyembah orang-orang saleh yang sudah meninggal tadi, itu adalah bentuk cintanya kepada orang saleh dan menjadikan mereka sebagai wasail, wasaid, yang sebagai perantara-perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. fa'abadul qubur wal adrihata bihadil khadi'ah syaitaniyah akhirnya mereka menyembah kuburan-kuburan menyembah bangunan-bangunan eh, dengan sebab apa penipuan yang berunsur atau yang bersumber dari setan ini eh, penipuan yang bersumber dari setan ini Allah musta'an wa asyraku billahi azza akhirnya mereka berbersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala Fadu'atul kufri yadu'un nasa bi asalib mukhtalifah. Maka para dai yang menyuruh kepada kekufuran, mereka mendakwahkan atau mereka mengajak manusia dengan enam tata cara tata cara yang berbeda-beda, uslub dengan uslub-uslub yang berbeda-beda, dengan tata cara tata cara yang berbeda-beda, dengan gaya gaya bahasa yang berbeda-beda. Allah musta'an. Qad la yadharu alaihya syai'un minal intiqad Wala ya'rifu wa illa ahlul basirah. Terkadang karena tandanya berbicara atau dengan uslub-uslub tata cara yang nah fikum yang mungkin terkadang apa tidak nampak sesuatu tersebut nah dari ucapan tersebut tidak nampak apa inti kok kritikan ya. tidak ada kritikan sama sekali dan juga tidak ada yang mengetahui bahasanya itu adalah apa mengajak berkufur kekufuran illa kecuali ahlul basirah ya ahlul ilm kecuali orang-orang yang memiliki ilmu wa qad tabayyana min hatainil mas'alatain anna du'a ad-dalal ala qismain. Sungguh telah nampak bagi kita semuanya pada dua permasalahan ini, permasalahan yang ke-74 dan 70 65 ini ya, bahwasanya para dai yang menyuruh kepada kesesatan, para dai yang menyuruh kepada kesesatan terbagi menjadi dua. Qismun yad'un nas bi ghairi ilmin. Pembagian pertama adalah seorang dai yang menyuruh manusia mengajak manusia tanpa ilmu. Wa qismun yad'un nas ila mukhalafatil haqqi wa huwa ya'lamu. Yang kedua, Pembagian kedua, dai yang mengajak manusia untuk menyelisih kebenaran dalam keadaan dia mengetahui bahasanya itu perkara menyelisih kebenaran. Wal awal balun wasani fasikun. Yang pertama sesat, yang kedua adalah fasik, yaitu pelaku dosa besar wa billah. Allah musta'an. Yang jelas dua-duanya adalah perkara yang keliru, perkara yang tidak diperkenankan, namun kita semuanya hendaknya mengajak manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum jalan yang nah barakallahu fikum yang diiringi dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah karena semua jalan enam yang tidak diiringi, eh, yang tidak bersumberkan metode prinsip yang diajarkan yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu termasuk jalan-jalan para setan bila sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam kitab Madaridus Salikin. Kata beliau, kami ulang-ulang saja yang enggak masalah. Naam, Eh, man wa man dalil dhalla an sabil dan barang siapa yang memisahkan diri dari dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus wala dalila Allah wala dalila ilallahi wal jannah siwal kitab was sunnah dan tidak ada dalil tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'ani was sunnah dan setiap jalan setiap metode setiap prinsip